Karena apabila seseorang Allah anugerahkan kepadanya nikmat untuk bisa menghadiri majelis ilmu dan menuntut ilmu itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya dan itu tandanya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya lebih banyak nikmat yang lain sebagaimana kita dapati di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kandungan dan makna kitab tersebut. Mempelajari makna dan kandungan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Dan akan meliputi mereka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Dan juga ada malaikat-malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk duduk bersama mereka. Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang paling mulia. Malaikat yang ada di sisi Allah yaitu para pemikul arsh. Maka ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita menghadiri majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke surga. Jadi, apabila seseorang dianugerahkan oleh Allah nikmat untuk menghadiri majelis ilmu, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya nikmat yang lebih banyak, yaitu kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh sehingga dengan sebab itu dia meraih rahmat Allah dan ampunannya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena dengan ilmu agama kita akan dapat mengetahui apa saja kebaikan yang bisa mendekatkan kita ke surga. Dan demikian pula kita dapat mengetahui kejelekan-kejelekan yang dapat menjerumuskan kita ke neraka. Maka dua hal ini harus kita ketahui. Kebaikan yang dapat memasukkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka, sebaliknya kejelekan yang dapat menjauhkan kita dari surga dan menjerumuskan ke neraka. Dua hal yang mesti kita pahami dengan baik. Dan subhanallah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW nabi yang penyayang telah menjelaskan semuanya. Semua kebaikan dan semua kejelekan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali hak atasnya wajib atasnya untuk mengajarkan kepada umatnya semua kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan umatnya semua kejelekan yang dia ketahui. Inilah tugas seluruh para nabi dan rasul, mengajarkan semua kebaikan dan mengingatkan semua kejelekan. Sampai-sampai di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung kecil pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Kemudian beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Maka jemaah sekalian, tidak mungkin kita selamat masuk surga dan tidak terjerumus di dalam neraka kecuali dengan mempelajari sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Maka apabila seseorang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan mempelajari ilmu agama, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Karena dengan sebab itu dia dapat mengetahui apa saja yang bisa mendekatkan dia ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari ilmu yang paling penting dan sebab yang terbesar yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka yaitu mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan mengamalkan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Inilah ilmu yang terpenting yang paling wajib dipelajari oleh setiap hamba. Tetapi sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang melalaikan ilmu ini. Baik ilmu agama secara umum maupun ilmu tauhid secara khusus. Padahal ilmu inilah yang paling penting Ilmu inilah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Anda kita nggak pelajari yang lain, kita hanya pelajari ilmu ini, kita selamat. Tapi kalau kita mengerti semua ilmu, hanya saja kita tidak memahami ilmu tauhid, maka kita pasti akan celaka. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang kafir ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun mereka itu hanya memiliki ilmu tentang yang nampak dari kehidupan dunia ini saja. Adapun tentang akhirat, yaitu tentang ilmu agama, mereka itu lalai. Ini sifat orang-orang kafir. Tetapi sangat disayangkan ternyata banyak juga kaum muslimin yang seperti ini. Dalam ilmu dunia mereka begitu bersemangat. Walaupun hampir-hampir tidak ada yang gratis untuk mempelajari ilmu dunia. Harus membayar, membayar pun mahal. Dan harus terikat waktu. Mereka datang tepat waktu, disiplin. Bahkan mereka bisa mengesampingkan segala macam aktivitas. Bahkan walaupun sedang enak-enaknya tidur, kalau sudah mau masuk jadwal pelajaran harus segera bangun dan berangkat ke tempat belajar. Masya Allah luar biasa perhatian untuk mengejar ilmu dunia. Ilmu yang sama sekali nggak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya bisa jadi menjerumuskan kita dalam api neraka. Yaitu apabila ilmu-ilmu tersebut bertentangan dengan syariat Allah atau kita gunakan untuk berbuat dosa, kita gunakan untuk berbuat maksiat. Sementara ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, ilmu yang akan menyelamatkan dan membahagiakan di dunia dan di akhirat, masya Allah banyak orang yang lalai, banyak orang yang lalai atau memandang remeh, tidak menganggap itu sesuatu yang sangat penting. Padahal itulah yang paling penting dalam hidup kita ini jamaah sekalian. Oleh karenanya Rasulullah saw bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jemaah sekalian, pemahaman agama itu nggak mungkin datang dengan sendirinya, mustahil. Pemahaman agama itu nggak akan datang dengan sendirinya, harus dengan proses belajar. Sebagaimana sabda Nabi saw Alaihi Wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu tafakuk, Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar dan pemahaman itu hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, apabila Allah telah memberikan anugerah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, syukurilah. Ini nikmat yang sangat besar. Dan berilah perhatian. Bersungguh-sungguhlah bersemangatlah. Ketika sudah duduk di majelis ilmu, apalagi di masjid, di rumah Allah, berilah perhatian, bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah. Sabar sedikit untuk tidak berbicara, untuk tidak tidur. Perhatikanlah ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dengan sebab itu kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ini kenyataan kaum muslimin yang patut kita sayangkan. Betapa mereka punya perhatian terhadap ilmu dunia. Perhatian yang besar. Tetapi subhanallah terhadap ilmu agama kurang sekali perhatiannya atau menganggap enteng, memandang remeh. Padahal inilah ilmu yang paling penting. Dan dari seluruh macam ilmu agama, yang terpenting adalah memahami ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan. Karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa memahami tauhid. Maka jemaah sekalian, betapa pentingnya tauhid sehingga kita dapati Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis tentang urgensi tauhid dan bahaya kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, inilah salah satu ayat dalam Al-Qur'an, ayat yang agung yang menjelaskan kepada kita tentang urgensi dan keutamaan tauhid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua perkara. Yang pertama, siapa itu orang yang beriman? Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Ini dua hal penting yang mesti kita pahami dengan baik. Siapa itu orang yang beriman? Yang kedua, apa yang Allah akan berikan untuk mereka? Maka yang pertama, Allah mengatakan <clears throat> Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedoliman sedikit pun. Inilah yang dimaksud orang yang beriman. Yaitu beriman kepada Allah dan tidak berbuat zalim. Jamaah sekalian, zalim yang dimaksudkan di sini harus dipahami juga bukan semua bentuk kezaliman. Tetapi kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah syirik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri arti zalim di dalam ayat ini. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat. Merasa berat maksudnya apa? Mereka khawatir nggak bisa menjadi orang beriman. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang beriman itu nggak berbuat zalim sedikit pun. Maka sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Apa maksudnya jemaah sekalian menzolimi diri sendiri? Itu ada dua makna. Yang pertama, semua perbuatan dosa kita. Pada hakikatnya ketika kita berbuat dosa, kita menzolimi diri kita sendiri. Kita merugikan diri kita sendiri. Allah gak rugi sedikit pun. Andaikan seluruh makhluk di muka bumi ini berbuat dosa, tidak sedikit pun merugikan Allah. Tidak sedikit pun mengurangi keagungan dan kesempurnaan Allah. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian. Andaikan seluruh makhluk itu taat beribadah, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah sudah berada di puncak kekuasaan dan keagungan serta kemuliaan. Iya. Gak ada kekurangan lagi sehingga perlu ditambah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kita tidak memberikan hak terhadap diri kita. Seperti hak untuk makan, yang cukup, hak untuk istirahat. Ya. Demikian pula hak yang terbesar adalah makanan untuk ruhani kita. Asupan dan gizi untuk ruhani kita, yaitu ilmu agama. Ilmu agama. Iya. Jadi tidak boleh juga orang dengan alasan beribadah lalu dia melalaikan hak tubuhnya. Dengan alasan beribadah dia sholat terus di malam hari nggak mau tidur tidur atau dengan alasan konsentrasi ibadah kemudian dia nggak mau lagi menikah ini juga salah itu namanya menzalimi diri sendiri baik maka Rasulullah SAW meluruskan para sahabat kata beliau laisa kama tafhamun tidak seperti yang kalian pahami bukan kezaliman seperti itu yang dimaksud inilah jemaah sekalian keutamaan para sahabat kalau mereka salah pahami ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Makanya kita wajib mengikuti pemahaman sahabat. Kalau sekarang kita mau coba-coba pahami sendiri, siapa yang meluruskan kita? Ikuti saja pemahaman sahabat. Dulu para sahabat kalau mereka salah memahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menegur mereka. Maka para ketika itu para sahabat memahami kezaliman dalam ayat ini adalah segala macam bentuk kezaliman segala macam bentuk perbuatan dosa. Sehingga mereka merasa berat. Mereka, mereka mengatakan, siapa yang bisa menjadi orang beriman kalau begitu? Nggak ada lagi. Karena setiap orang pasti ter, melakukan dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak seperti yang kalian pahami. Bukan seperti yang kalian katakan. Tetapi kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan kedoliman di situ adalah asyir. syirik kepada Allah. Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman ketika dia menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka Luqman mengatakan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman inilah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Jemaah sekalian, Lukman itu bukan seorang nabi menurut pendapat yang paling kuat. Bukan seorang nabi, bukan siapa-siapa. Bukan pula seorang raja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan beliau seorang budak atau seorang yang penampilannya apa namanya dari segi parasnya sangat jelek, orangnya hitam. Orangnya hitam, rambut keriting, orang negro. Iya. Itu Luqman. Tetapi subhanallah Allah tinggikan derajatnya. Bahkan Allah abadikan namanya dalam Al-Qur'an dan kisahnya. Sampai-sampai menjadi nama satu surat khusus. Surat Luqman. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad yang insyaallah akan Tablik Akbar Besok di Istiqlal. Beliau punya buku bagus. Ini Bapak Ibu, orang tua harus punya buku ini, harus baca. Buku bagus, judulnya adalah 50 pelajaran dari nasihat Luqman kepada anaknya. Ya 50 pelajaran. Ini penting sekali. Allah jadikan namanya sebagai nama surat dalam Al-Quran. Surat Luqman. Padahal beliau bukan nabi, bukan rasul, bukan raja, bukan pula termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau memiliki rangkaian nasihat dan untayan mutiara yang sangat indah untuk anak-anaknya. Yang patut setiap orang tua mengambil nasihat-nasihat Luqman tersebut. Nanti bisa dibaca surat Luqman ada cukup banyak rangkaian nasihatnya. Ya. Ada perintah sholat di situ juga, perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk tidak sombong, berlaku baik kepada orang. Nah, jamaah sekalian, dari banyaknya nasihat Luqman itu, apa nasihat Luqman yang pertama? Yang pertama, yang pertama sekali beliau katakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini nasihat pertama sekali. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau ada penyebutan beberapa poin, maka kita harus perhatikan. Pada umumnya, jika disebut yang pertama, itu yang paling penting. Itu banyak sekali ya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau disebut satu pengajaran dalam beberapa poin, maka poin yang pertama itu biasanya yang paling penting. Maka Luqman menasihati yang pertama kali kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Menunjukkan apa? Setiap orang tua harus paham, inilah pendidikan terpenting untuk anak-anak. Inilah pendidikan yang terbesar. Dan itu penting sekali menanamkan akidah yang paling tinggi ini, akidah yang paling besar, keyakinan yang paling penting kepada anak-anak kita. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan akidah kepadanya. Beliau berkata kepadanya, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak kecil, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dari kecil ditanamkan rasa ketergantungan kepada Allah. Pengharapan hanya kepadanya dan bergantung bertawakal hanya kepadanya. Jangan biarkan anak kita bergantung kepada kita sebagai orang tua. Seakan-akan semua yang dia butuhkan, dia selalu mengandalkan orang tuanya. Ini harus dirubah dari kecil, harus ditanamkan. Dia terbiasa berharap kepada Allah, memohon hanya kepadanya, dan bergantung hanya kepadanya. Iya. Jadi mesti ditanamkan dari kecil. Demikian pula rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, harus ditanamkan dari kecil. Jangan ditanamkan dari kecil takut kepada setan. Ya. Anak-anak mau ke WC saja jadi takut. Takut ada hantu. Dan ini juga termasuk bahaya tontonan-tontonan yang sama sekali tidak mendidik malah merusak anak-anak kita. Hati-hati. Jangan biarkan anak-anak kita menonton sembarangan. Iya. Mau komisi aja takut setan. Takut hantu. Mestinya dari kecil tanamkan rasa takut kepada Allah dan tanamkan keberanian. Tidak boleh dia memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah seorang muslim. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari nasihat Luqman kepada anaknya sebagai teladan bagi setiap orang tua. Pertama sekali beliau katakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kebaliman yang besar. Jamaah sekalian, kebaliman itu Kesimpulannya ada tiga macam. Yang pertama, zulmul insani nafsahu. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, ada dua tadi kita jelaskan. Ada yang bisa ulang lagi? Tadi yang pertama apa? Ya jangan sudah lupa lagi. Hah? Kezaliman terhadap diri sendiri. Itu ada dua macam tadi. Yang pertama apa tadi? Hah? Yang pertama terhadap hak. Yang kedua semua perbuatan dosa. Ya. Tidak memenuhi hak diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Itu adalah kedoliman terhadap diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih besar lagi dosanya. Zulmul insan ghairahu. Kedoliman seseorang terhadap orang lain. Ini lebih besar dosanya daripada yang pertama. Dan itu mencakup kedoliman dalam tiga perkara. Yang pertama terhadap darah, menumpahkan darah atau memukul bahkan membunuh. Yang kedua terhadap harta, mencuri, merampas, meminjam gak mau bayar, punya hutang suka menunda-nunda, jangankan gak mau bayar jamaah sekalian menunda-nunda pembayaran itu sudah kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zulmul ghani matlul ghani zulmun." Orang yang mampu membayar dan dia menunda-nunda pembayaran itu kezaliman, apalagi dia nggak mau bayar sama sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman terhadap darah, afwan harta, eh, kehormatan. Yang pertama darah, yang kedua harta, yang ketiga kehormatan melecehkan saudaranya, menghina, menggibah, namimah. Itu namanya kezaliman terhadap kehormatan. Ya. Dan bisa jadi yang ketiga ini lebih besar dibanding yang sebelumnya. Karena banyak orang merasa ter, lebih terzalimi ketika kehormatannya direndahkan. Ini tiga macam kezaliman terhadap orang lain. Yang semuanya kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan diperkarakan kelak di hari kiamat dan tidak ada lagi pembayaran dengan harta atau dengan yang lainnya tetapi dibayar dengan apa? amalan-amalan kita. Kebaikan-kebaikan kita akan digunakan untuk membayar kedoliman kita di dunia. Kalau ternyata kebaikan kita nggak cukup, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepada kita. Jadi enak sekali orang yang dizolimi itu sebetulnya. Makanya kalau kita dizolimi, di satu sisi patut kita bersyukur. Jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Kalau ada orang yang menipu uang kita, ngajar bisnis, ternyata menipu. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, apakah dengan memfitnah atau menggibah, menghina, jangan terlalu sedih. Kalau ada orang yang menyakiti fisik kita, jangan terlalu sedih. Masih ada hari pembalasan. Masih ada hari pembalasan di mana dia akan mesti membayar. Kalau dia bertobat, Allah nggak akan terima taubatnya sampai dia minta maaf. Sampai dia selesaikan urusannya dengan kita. Kalau tidak, maka urusannya panjang sampai di hari kiamat akan dibalas dengan kebaikan-kebaikannya. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya. Tetapi bersamaan dengan itu dia juga mencaci si fulan, memakan harta si fulan dengan cara yang batil, memukul si fulan, maka orang-orang yang pernah dia zalimi ini mengambil kebaikan-kebaikannya tersebut. Kalau ternyata kebaikan-kebaikannya tidak mencukupi, dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya lalu dia dilempar ke neraka. Nauzubillah. Jadi jangan terlalu sedih kalau dizalimi. Masih ada hari pembalasan. Pembalasan yang paling adil. Tetapi jemaah sekalian, yang lebih bagus kalau kita memaafkan. Ya. Kenapa? Kalau kita memaafkan, maka Allah akan maafkan kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi memang ada pembalasan, tapi kalau kita maafkan lebih bagus lagi, pahalanya lebih besar. Ya. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum? Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah pemaafan, lapangkan dada kalian terhadap orang yang menyakiti kalian. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Iya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap orang-orang yang menzalimi beliau. Beliau maafkan. Iya. Baik. Jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah azlamud zulm Kedoliman yang terbesar. Itulah perbuatan syirik dan kekufuran. Maka inilah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedoliman sedikit pun, yaitu dengan kesyirikan. Artinya jamaah sekalian, Orang beriman itu mungkin saja dia terjerumus dalam segala macam bentuk dosa. Mungkin. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Khata bukan sekedar khati. Kadang berbuat salah tidak, selalu berbuat salah. Tetapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah tersebut adalah yang senantiasa bertobat. Itulah perbedaannya orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa ketika berbuat salah. Ahlus sunnah dan bukan ahlus sunnah. Kalau dia bertakwa dan dia ahlus sunnah, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia tidak tenggelam. Langsung dia bertobat kepada Allah. Apalagi kalau saudaranya mengingatkan Orang yang mengingatkannya akan dia berikan penghargaan yang terbesar. Kalau dia bukan orang yang beriman, kalau dia bukan ahlus sunnah, kalau dia bukan orang yang bertakwa, ketika dia berbuat salah, dia terjerumus terus, tenggelam dalam kesalahan itu, tenggelam dalam dosa-dosa. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau sampai dia nikmati, ini lebih berbahaya. Orang kalau berbuat dosa, dan dia merasa gelisah hatinya, itu tanda kebaikan. Artinya mending. Tapi kalau dia nikmati, dia rasa nyaman, ini bahaya. Bahaya sekali. Orang berbuat dosa, dia merasa nyaman. Yang lebih parah lagi, dia merasa itu hal yang baik. Dan yang lebih parah lagi adalah kalau dia mengajak orang lain. Ini dosanya bisa berlipat-lipat. Dia mati pun dosanya masih terus mengalir. Dan ini salah satu bahaya media sosial hari ini atau internet. Habis berbuat dosa diupload ke internet. Ya. Wanita mengupload fotonya di internet, dilihat oleh laki-laki. Makin banyak laki-laki yang melihat, makin banyaklah dosanya. Ya. Dia mati pun dosanya masih terus mengalir. Dan dia bangga, dia merasa senang. Nauzubillah. Ini bahaya. Kalau orang yang bertakwa itu kata Allah, والذين إذا فعلوا فهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون dan orang-orang yang apabila melakukan satu perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, mereka segera ingat Allah. Ini sifat orang yang bertakwa. Bukan dia nggak akan berbuat dosa sama sekali. Dia bukan malaikat. Dia masih manusia, mungkin saja dia terjerumus dalam dosa. Tetapi jamaah sekalian, ketika dia terjerumus dalam dosa, apa yang dia lakukan? Zakarullah, dia ingat Allah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya tersebut. Dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Dan dia tidak melakukannya terus-menerus dalam keadaan dia sudah tahu. Inilah jamaah sekalian pentingnya mengetahui itu adalah perbuatan dosa. Ya. Makanya jemaah sekalian, orang yang mengada-ada dalam agama, kemudian mereka anggap itu adalah satu kebaikan, ini sangat berbahaya. Karena kapan dia bertobat? Kalau dia melakukan dosa dan dianggap dosa itu adalah kebaikan, kapan dia bertobat kalau gitu? Dia merasa nggak berbuat salah. Ya, ini bahaya perbuatan dosa tanpa menyadari. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu agar kita ya tahu mana kebaikan dan mana dosa. Iya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, seorang ahlus sunnah mungkin saja terjerumus dalam dosa. Tetapi dia tidak boleh sedikit pun sama sekali melakukan syirik. Nggak boleh melakukan syirik sama sekali. Kenapa jamaah kalian? Kalau dia melakukan syirik, imannya batal. Ini masalahnya. Orang yang beriman itu mungkin saja terjerumus dalam dosa, tapi harus tobat. Namun dia tidak boleh sedikit pun terjerumus melakukan kesyirikan. Kalau dia terjerumus dalam kesyirikan, imannya menjadi batal. Makanya Allah tegaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, yaitu dengan kesyirikan. Sebab kesyirikan itu adalah pembatal keimanan. Ini nggak main-main. Dan kalau sudah batal iman, apa yang terjadi? Murtad. Keluar dari Islam. Dan apabila sudah murtad, sudah keluar dari Islam, berarti sudah kafir. Setiap amal ibadah yang dia kerjakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana firman Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya mas kalian, kalau sudah murtad, sudah kafir, sudah keluar dari Islam, seluruh amal ibadahnya tidak diterima. Dia bersedekah sebanyak apapun, satu triliun, 2 triliun gak ada manfaatnya. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Seluruh amal ibadahnya akan terhapus. Sebagaimana firman Allah, Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka Walatakunanna minal khasirin." Apabila kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini bahayanya jemaah sekalian. Batal Islamnya batal imannya, hilang tauhidnya, statusnya berubah menjadi murtad, seluruh amal ibadah yang dia kerjakan tidak akan diterima, bahkan seluruh amal ibadah yang sudah dia kerjakan sudah dapat pahalanya menjadi terhapus lagi. Menjadi terhapus lagi. Iya. Jadi inilah bagian yang pertama dari ayat ini. Orang beriman itu tidak melakukan syirik. Karena kalau dia melakukan syirik, imannya menjadi batal. Dan ketika imannya menjadi batal, konsekuensinya berat. Makanya zaman sekalian, kalau kita sudah menyadari pentingnya mempelajari pembatal wudhu. Ya, contohnya apa? Orang buang angin, wudhunya batal. Kalau dia sholat seribu rakaat sekalipun sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya juga batal. Batal wudhu berarti batal sholat. Pembatal puasa misalkan Makan dan minum Dengan sengaja Itu penting kita ketahui Karena kalau tidak puasa kita bisa menjadi batal Maka jemaah sekalian sesungguhnya Yang lebih penting untuk kita ketahui adalah Pembatal keimanan Dan pembatal keimanan itu banyak Ya Namun secara garis besar Ada dua perkara Kesyirikan dan kekufuran dan kesyirikan itu banyak sekali bentuknya. Demikian pula kekufuran. Kekufuran lebih luas lagi. Inilah yang perlu kita pelajari. Inilah ilmu yang paling penting. Mengetahui berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Baik. Ini bagian yang pertama dari surat Al-An'am ayat ke-82. Siapa orang yang beriman? Orang beriman itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Karena kalau dia melakukan kesyirikan, imannya menjadi batal. Kalau dia melakukan kekufuran, Islamnya menjadi batal. Kalau begitu, wajib bagi kita mempelajari apa saja yang bisa menguatkan iman kita, mengokohkan Islam kita, dan apa saja yang bisa menguranginya dan membatalkannya. Iya. Ini ilmu yang harus kita pelajari. Dan paling minimalnya, pelajarilah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman yang terdiri dari 67 bab. 67 bab itu sudah mencakup penjelasan tentang tauhid, apa saja yang bisa menguatkan tauhid, macam-macam ibadah yang harus dipersembahkan kepada Allah, demikian pula menjelaskan kepada kita dua perkara yang berbahaya bagi tauhid. Yang pertama, yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yang kedua yang dapat membatalkan tauhid. Ya. Paling tidak ini pelajari. Kitab tauhid yang terdiri dari 67 bab. Baik. Atau yang lebih ringkas, kitab salah satu usul, tiga landasan utama, tapi itu sangat ringkas. Ya. Baik. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keutamaan anugerah dan nikmat yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan nikmat ini tidak akan Allah berikan kepada siapapun selain mereka. Khusus untuk mereka. Apa itu jamaah sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahumul amnu wa hum Mereka itulah yang Allah akan berikan anugerah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Inilah jamaah sekalian, sesungguhnya kalau kita mau renungkan secara lebih mendalam nikmat terbesar dalam hidup, keamanan dan hidayah, mengalahkan semua nikmat apapun. Ya, percuma saja kita punya harta banyak, tapi hidup nggak aman. Dan lebih jelek lagi walaupun kita sudah dalam keadaan aman tapi kita nggak dapat hidayah ya karena kalau orang nggak dapat hidayah maka keamanannya sebentar lagi akan hilang berganti dengan azab naudzubillah ini sesungguhnya dua nikmat yang paling besar yang pertama nikmat keamanan apa yang dimaksud nikmat keamanan di sini jamaah sekalian maksudnya adalah nikmat keamanan dari azab Allah. Baik azab di dunia dan lebih dahsyat lagi adalah azab di alam kubur. Andai seluruh penderitaan di dunia ini disatukan, tidak akan menyamai satu penderitaan di azab kubur. Ya, jangan main-main, jamaah sekalian. Jangan diremehkan, ini bahaya besar. Kemudian azab yang lebih dahsyat lagi yaitu azab di hari kebangkitan. Di pada mahsyar. Ini belum ceritanya masuk surga dan masuk neraka. Pada mahsyar di hari kebangkitan. Di mana di hari tersebut ada satu hari yang nilainya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nggak main-main. Di dunia kita cuma hidup 60-70 tahun. Ini 50 ribu tahun. Dan itu bukan pembatasan. Itu hanya ada satu hari yang akan kita lalui. gak tahu berapa hari di padang masyarakat Satu harinya seperti 50 ribu tahun di dunia. Dan ketika itu manusia hanya ada dua keadaan. Apakah bahagia mendapatkan nikmat ataukah sengsara di azab? Ya. Itu baru di padang mahsyar. Ketika itu manusia nggak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Matahari didekatkan satu mil. Laki-laki, perempuan di padang mahsyar dibangkitkan bersama tanpa pakaian. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsharuna yaumal kiamat hufatan uratan gurla." Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak mengenakan alas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Seperti kita ketika diciptakan, nggak dikhitan. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan?" Heran Aisyah. Kok bisa laki-laki dan perempuan dibangkitkan di padang mahsyar tanpa mengenakan sehelai benang pun? Apakah mereka tidak saling melihat? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru a'zamu min dhalik perkara yang mereka hadapi lebih dahsyat daripada itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Nggak sempat lagi untuk melihat orang di samping. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya hari itu. Untuk melihat orang di samping sudah nggak sempat. Masing-masing punya urusan sendiri yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menyibukkan. Ya. Jadi dahsyat di hari tersebut. Betapa rasa takut manusia ketika itu. Melihat orang di samping udah gak sempat. Itu baru padang mahsyar. Nah, azab yang paling dahsyat adalah azab neraka. Maka Allah akan berikan jaminan keamanan dari semua bentuk azab ini. Azab di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar maupun di neraka. Itu janji Allah terhadap orang yang bertauhid dan tidak menyekutukannya sama dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man Allah la yushriku bihi Shay'an dakhala jannah wa man laqiyahu yushriku bihi Shay'an dakhala an-nar barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah maka dia pasti masuk neraka. Sebaliknya barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Iya. Jadi jamaah sekalian, siapa yang mentauhidkan Allah, Allah berikan jaminan keamanan. Pasti selamat, tidak mungkin tidak. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dalam ayat ini Allah sudah berjanji, yang penting gak syirik, pasti aman. Cuma satu dosa, yaitu tidak syirik. Cuma satu bentuk kezaliman, bukan kezaliman yang dua itu tadi. Hanya satu saja yang harus dia jauhi untuk selamat. Kalau begitu, bagaimana kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain? Apakah itu kemudian membolehkan dia melakukan dosa yang lain? Jawabannya tentu tidak. Maka ulama menjelaskan keamanan yang dimaksudkan di dalam ayat ini bisa saja sempurna, bisa saja tidak sempurna. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, Yang pasti Allah tidak akan menyalahi janji. Selama tidak syirik, satu saja Allah persyaratkan. Selama tidak syirik, pasti akan dianugerahkan keamanan. Hanya masalahnya, keamanan itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kenapa jemaah sekalian? Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Karena yang sempurna itu dia menyempurnakannya dengan menjauhi semua perbuatan dosa. Bukan hanya syirik. Semua dosa dia jauhi, maka sempurna keamanan yang Allah akan berikan kepadanya. Yang tidak sempurna, dia hanya menjauhi dosa syirik, dosa-dosa yang lain dia kerjakan. Ya. Katakanlah dia minum khamar atau naudzubillah dia berzina, tapi dia nggak melakukan syirik, maka pasti Allah akan berikan keamanan kepadanya selama dia tidak berbuat syirik tapi tidak sempurna. Karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi semua perbuatan dosa. Sekarang apa artinya? Keamanan yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah yang dijamin 100% aman masuk surga pasti adapun yang tidak sempurna masih terancam masuk neraka terancam belum tentu masuk terancam saja kalaupun dimasukkan dalam neraka tidak kekal beda dengan orang yang melakukan syirik walaupun dia tidak melakukan dosa apapun. Dia melakukan segala macam bentuk kebaikan. Bahkan dia sholat, dia puasa, dia zakat. Kalau dia pejabat, dia tidak pernah korupsi. Dia suka berbuat baik kepada orang. Semua orang senang kepadanya. Cuman satu perbuatan dosanya, yaitu syirik. Maka seluruh amal ibadahnya terhapus dan dia dijamin masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ada kalau seorang muslim Pertama Dia masih ada harapan mendapatkan ampunan Kalau dia tidak berbuat syirik Walaupun dia melakukan dosa sebanyak dan seberat apapun Yang kedua Kalaupun dia tidak diampuni Dia diazab Azabnya tidak kekal Azabnya tidak kekal Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat ke-48 Dan ayat ke-116 Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Bagi siapa yang Allah kehendaki diazab, maka diazab, tetapi azabnya tidak kekal seperti orang-orang kafir atau orang yang menyekutukan Allah dan juga jemaah sekalian masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Orang yang berbuat dosa seberat dan sebanyak apapun selama itu bukan syirik masih ada harapan mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan Ya Lau ataitani bi kurabil ardi khataya Summa lakitani la tushriku bi syai'an La ataituka bi kurabiha maghfiratan wahai anak Adam andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula kalaupun dia diazab atau dia difonis akan mendapatkan azab masih ada harapan selamat dari azab dengan syafaat Bahkan kalaupun dia sudah diazab, masih ada harapan setelah itu dia masuk surga atau mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu banyak bentuknya. Ada orang yang sudah seharusnya masuk neraka dengan syafaat tidak jadi. Ada pula yang sudah di neraka, ya, yang sudah di neraka mungkin nggak lama hanya seribu tahun baru kemudian dia mendapatkan syafaat. Dia mendapatkan syafaat. Kenapa jamaah sekalian dia mendapatkan syafaat? Karena dia tidak berbuat syirik. Nabi saw pernah menegaskan salah satu golongan dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Beliau bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar selain daripada dosa syirik dari kalangan umatku. Iya, ini salah satu golongan yang akan mendapatkan syafaat yang tidak berbuat syirik sama sekali walaupun melakukan dosa-dosa besar yang lain. Iya. Jadi barang siapa yang menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi perbuatan syirik dan seluruh perbuatan dosa, keamanannya pun sempurna. Kalau dia hanya menjauhi dosa syirik dan masih melakukan dosa-dosa yang lain, maka keamanannya tidak sempurna. Baik. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua akan dianugerahkan hidayah. Akan dianugerahkan hidayah. Jamaah sekalian, inilah nikmat terbesar dalam hidup ini. Diberikan hidayah. Ini janji Allah terhadap orang yang mentauhidkannya akan selalu diberikan hidayah. Dan hidayah yang Allah akan berikan mencakup dua macam hidayah. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Allah akan berikan dia taufik menuntut ilmu dan Allah akan berikan dia kemampuan untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Itu jemaah sekalian perbedaan orang yang bertauhid dan yang lemah tauhidnya dan yang cacat tauhidnya. Lihat pada amalannya. Ya. Maka kalau kita ingin ibadah kita lebih baik, yang paling utama perhatikan tauhid kita. Murnikan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Iya. Kemudian juga mencakup dua macam ibadah, dua macam hidayah yang lain, yaitu hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Atau diistilahkan para ulama hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Jadi setelah dia diberikan hidayah kepada tauhid, maka dia akan diberikan hidayah di dalam Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau tauhidnya benar, maka insya Allah dia akan diberikan taufik untuk mengikuti golongan yang selamat. Makanya jemaah sekalian, kalau kita periksa satu persatu golongan-golongan yang menyimpang itu, pangkal utama kesalahan mereka dalam tauhid. Ya, mungkin saya berikan sedikit contoh. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintah atau kebanyakan kaum muslimin mereka kafirkan. Yang melakukan pengoboman aksi-aksi teror. Mereka itu dari asal tauhid sudah menyimpang. Mereka artikan la ilaha illallah, kalimat tauhid dengan apa? La hakima illallah. Tidak ada yang menentukan hukum kecuali Allah dan mereka mementingkan dakwah untuk menggulingkan pemerintahan. Bukan dakwah kepada tauhid, bukan dakwah kepada ibadah. Padahal kalimat tauhid itu adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Ini contoh. Satu penyimpangan dasar ini akan men menjerumuskan kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Iya. Jadi ini dua macam hidayah. Kemudian makna yang lainnya hidayah bagi orang yang mentauhidkan Allah Allah akan berikan dia nikmat hidayah yaitu Allah akan terus menjaga dia di atas hidayah sampai akhir hayat. Artinya apa? Istiqomah. Allah akan berikan kepadanya anugerah istiqomah kalau tauhidnya beres. Kalau tauhidnya benar. Iya. Jadi Inilah jemaah sekalian pentingnya tauhid. Allah akan berikan nikmat hidayah. Jadi sebesar apa hidayah yang Allah berikan kepada kita bergantung kepada tauhid kita. Kalau kita perbaiki tauhid kita, maka semakin banyak Allah akan curahkan hidayah kepada kita. Ya. Inilah urgensi tauhid, dia adalah kunci keselamatan. Sebaliknya syirik adalah sumber segala malapetaka di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah telah menetapkan innahu may yushrik billah faqad harrama faqad harrama Allahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik yang zalim tersebut. Jadi inilah bahaya syirik yang terbesar masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak mungkin lagi masuk surga. Tidak ada harapan masuk surga. Tidak ada harapan mendapatkan ampunan ataupun mendapatkan syafaat. Dan jemaah sekalian, sungguh masih sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita urgensi tauhid dan bahaya kesyirikan. Tetapi apa yang kita sampaikan barangkali itu kesimpulannya tauhid adalah kunci utama masuk surga dan selamat dari api neraka. Sebaliknya syirik adalah penghalang seseorang untuk masuk surga dan akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, penting kita mempelajari lebih jauh hakikat tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjaganya, bagaimana menguatkannya. Demikian pula mengenal hakikat kesyirikan. Apa saja yang termasuk kategori syirik, kita kenali untuk kita jauhi. Jangan-jangan selama ini kita sendiri atau keluarga kita atau masyarakat kita masih bergelimang dengan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka nggak sadar, sebab mereka tidak pelajari. Inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak mempelajari macam-macam kesyirikan dan tidak mengenalnya, kita akan terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Baik. Jemaah sekalian, materi ini termasuk materi yang panjang sekali untuk diuraikan. Seperti yang saya katakan tadi, minimal 67 bab kitab tauhid kita pelajari. Tetapi mungkin pada kesempatan kali ini ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita yang sangat terbatas. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Ibu-ibu mau ditulis silakan. yang seribu tahun itu adalah uh, ukuran malaikat turun dari langit ke bumi. Ya. Adapun yang di padang masyar itu yang 50 ribu tahun. Ya. Yang di padang masyar adalah yang 50 ribu tahun. Iya. Adapun yang 1000 tahun itu adalah ukuran turunnya malaikat dari langit ke bumi. Ya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij 50 ribu tahun seperti dalam hitungan kalian. Ya. Jadi subhanallah dahsyat di hari itu. Dan kita nggak tahu. Itu baru hitungan satu hari. Dan kita juga nggak tahu apakah hari yang lain hitungannya seperti itu. Wallahu alam. Ya. Allah yang maha mampu menetapkan lama atau singkatnya hari-hari tersebut. Bahkan dalam kehidupan kita di dunia ini nanti akan datang satu hari yang lamanya satu pekan. Satu hari yang lamanya seperti satu bulan, yaitu ketika turunnya Dajjal. Ya. Satu hari seperti satu pekan, satu hari seperti satu bulan. Itu uh, cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda beliau tentang kisah turunnya Dajjal. Menakutkan. Dajjal fitnahnya sangat besar. Banyak orang yang tadinya beriman menjadi kafir. Terutama kaum wanita. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mukmin dia mengikat ibunya dan saudara perempuannya supaya nggak keluar rumah, khawatir bertemu Dajjal. Nah, hari-hari Dajjal datang di muka bumi itu seperti itu. Ada yang satu hari selama sebulan, ada yang satu hari selama sepekan. Apa pertanyaan sahabat ketika mendengar itu? Mereka yang pertama sekali mereka tanyakan, bagaimana kita sholat ya Rasulullah? Ya. Bagaimana kita sholat pada hari itu? Karena satu hari selama satu pekan, satu hari selama satu bulan. Maka kata Rasulullah SAW perkirakan. Jadi tetap kita sholat satu hari selama satu pekan itu tetap lima kali tujuh. Ya, hanya matahari selama satu pekan itu terbit dan terbenam satu kali. Namun tetap kita sholat lima kali tujuh. Ya, lima kali tujuh. Dan itulah bisa dijadikan dalil untuk negeri yang matahari nggak tenggelam-tenggelam. Ya. Kalau masih tenggelam dan terbenam, walaupun hanya jarak dua jam, tetap mereka berbuka dan makan sahur mengikuti apa namanya matahari. Tapi kalau sudah nggak tenggelam tenggelam sama sekali di negeri tertentu maka ikuti hadis tersebut. Perkirakan dengan negeri yang paling dekat. Ya, mengikuti waktu negeri mereka, negeri yang paling dekat dengan mereka. Jadi Allah Maha mampu untuk uh, menciptakan hal tersebut. Ya. Barangkali demikian wallahu a'lam. Baik. Ini yang penting untuk dipelajari, macam-macam kesyirikan. Di antaranya ria. Ria itu pada umumnya orang muslim yang melakukan ria pada umumnya adalah syirik kecil. Tetapi bisa saja menjadi syirik besar. Ria yang syirik kecil itu dikatakan oleh Imam Luqayyim rahimahullah adalah yasirur ria, ria yang ringan. Maksudnya apa riak yang ringan? Motivasinya beribadah pertama sekali adalah karena Allah. Itu yang mendominasi niatnya. Hanya ada sedikit keinginan, dia juga ingin dipuji orang. Itu namanya syirik kecil. Tetapi kalau apa namanya sama niatnya, sama kadarnya keinginan untuk mencari pahala dari Allah dan keinginan untuk dipuji, maka ini syirik besar. Apalagi kalau sampai mendominasi. Keinginannya untuk dipuji lebih besar. Apalagi kalau seluruh niatnya hanya karena itu. Bukan karena Allah sedikit pun. Maka itu riak yang merupakan syirik besar. Dan hampir-hampir itu tidak terjadi pada seorang muslim. Hanya pada orang munafik. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka sekedar mempertontonkan salat mereka kepada orang. Itu yang disebut dengan riya. Mempertontonkan ibadahnya agar dipuji. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya tersebut kecuali sedikit. Jadi hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada orang munafik. Riya yang syirik besar. Ya. Kemudian jemaah sekalian harus dipahami syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebagaimana juga riya. Ada yang termasuk syirik besar, ada yang termasuk syirik kecil. Tetapi bukan berarti dosanya kecil. Jangan kita apa namanya salah sangka dengan kata kecil di situ. Syirik tapi kecil, berarti dosa kecil tidak. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baru di bawahnya dosa-dosa yang lain. Jadi itu dua tingkatan dosa terbesar. Pertama syirik besar, di bawahnya baru syirik kecil. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sadatul aulia, pemimpin para wali Allah. Siapa pemimpin para wali Allah? Para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah pemimpin para wali Allah yang sudah dijamin masuk surga. Adapun para wali setelah mereka belum dijamin masuk surga kecuali beberapa orang saja. Seperti Wais al Iya. Pada umumnya dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai di hari kita ini belum ada yang dijamin masuk surga. Hanya para sahabat yang Allah jamin masuk surga. Maka aneh kalau ada yang mengatakan wali mereka lebih baik daripada para sahabat. Walinya belum dijamin masuk surga. Para sahabat sudah dijamin masuk surga. Betapa tidak jamaah sekalian, para sahabat luar biasa perjuangan dan pengorbanan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istimewanya para sahabat dibina langsung, dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Maka Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata beliau, "Itulah riya." Jadi, ini bahaya besar. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan para sahabat. Jangan sampai tertimpa syirik kecil ini, yaitu riya. Tentu kita yang lebih pantas untuk takut. Untuk waspada. Jangan sampai terjerumus dalam riya. Baik. Jadi ini termasuk perbuatan dosa syirik dan termasuk uh, dosa besar walaupun disebut syirik kecil. Ya. Apakah pakai cincin atau perhiasan tanpa ada keyakinan bahwa hal itu sebagai perekat cinta atau semacamnya itu diperbolehkan? Iya. Pada asalnya hal itu dibolehkan bagi laki-laki dan wanita pakai cincin Kecuali bagi laki-laki tidak boleh mengenakan cincin emas. Jadi dibolehkan tapi ada aturannya. Aturannya yang pertama bagi laki-laki tidak boleh mengenakan cincin emas. Yang kedua bagi laki-laki yang dibolehkan perhiasan laki-laki hanya cincin. Laki-laki tidak boleh pakai kalung ataupun gelang. Itu perhiasan kaum wanita. Kalau laki-laki pakai itu berarti menyerupai kaum wanita. Iya. Dan juga bagi laki-laki uh, tidak boleh mengenakan di jari telunjuk dan jari tengah. Ya, pilih selain jari itu. Tidak boleh digunakan di jari telunjuk dan jari tengah karena ada hadis riwayat Muslim Rasulullah saw melarang. Ya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Itu aturan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita aturannya tidak boleh sampai terlihat oleh laki-laki lain selain suaminya atau selain mahramnya. Namanya juga perhiasan. Perhiasan wanita itu untuk mempercantiknya di hadapan suaminya, bukan di hadapan orang lain. Ya. Jadi jangan salah sangka wanita boleh pakai perhiasan emas sekalipun lalu kemudian dia perlihatkan kepada laki-laki lain. Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk tabarruj jahiliyah yang Allah katakan dalam Al-Quran wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula janganlah kalian bertabarruj berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yaitu mereka berhias kemudian dilihat oleh laki-laki jadi nggak boleh terlihat oleh selain laki-lakinya laki ah, selain suaminya atau selain mahramnya iya dan apabila ada keyakinan seperti ini maka itu termasuk kategori jimat kalau seperti Ah, laki-laki uh, dan wanita baru menikah kemudian pakai cincin kawin. Ini pernah disebutkan oleh Syekh Ibnu Thaimin. Kalau mereka meyakini cincin kawin itu dapat merekatkan cinta, siapa yang membukanya cintanya menjadi berkurang atau cintanya tidak akan langgeng, maka itu termasuk kategori jimat. Iya. Cincin itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu termasuk kategori jimat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tamimatan fakad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebatas perhiasan tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama berpendapat sunnah. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin. Sebagian lagi berpendapat itu hal yang mubah. Ya, baik. Demikian wallahu Silakan. Ajarkan tauhid. Kenapa? Nasihat yang terbaik menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itulah pentingnya kita belajar kalau kita belajar, kita paham betul, mudah kita memberikan nasihat. Ya. Makanya ketika Allah mengabarkan kepada kita tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan ala basirah, di atas ilmu. Kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Jadi kuncinya pertama menuntut ilmu, dalam ilmu baru kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Kalau kita tidak menguasai apa yang akan kita sampaikan, sulit bagi kita menjelaskan. Nasihat yang terbaik ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keterangan-keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Itu yang paling bagus. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan ada metode-metode lain. Misalkan kita berikan sebuah buku atau sebuah artikel dan juga yang sangat bagus ajak ke majelis ilmu. Ya. Ini praktis. Ada orang yang ingin kita nasihati, kita belum mampu menasihati sendiri, ajak ke majelis ilmu. Biar dia ikut belajar. Itu sama saja kita yang menasihati dia. Iya. Jadi nggak harus orang berdakwah itu syaratnya pintar ceramah terlebih dahulu tidak. Atau perdengarkan rekaman kajian ya dan yang semisalnya. Tapi yang paling baik itu tadi, kita punya kesiapan ilmu untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Inilah pentingnya belajar. Inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Dan pentingnya belajar yang sungguh-sungguh, yang betul-betul belajar. Apa uh, indikasi orang itu bersungguh-sungguh jamaah sekalian? belajar menghafal. Menghafal dan menghafal itu ada dua. Menghifzu fudri menghafal di dalam dada dan hifzu kitabin, menghafal dengan tulisan. Dan menghafal dengan tulisan sifatnya sementara. Dia tulis dulu, ntar dia hafalkan. Untuk membantu. Ya. Tapi kalau yang hafalannya kuat ya nggak perlu ditulis. Ya. Kalau merasa hafalannya kuat, ya. Nampaknya kebanyakan di sini kuat hafal aja <laughs> Jadi nggak perlu nulis. Ya. Sampai kata Syekh Ibnu rahimahullah, "Dzahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang semua yang kita pelajari kecuali yang kita hafal. Nggak akan tersisa jemaah sekalian. Apa yang kita pelajari nggak akan tersisa kecuali yang kita hafal. Ya. Kalau kita nggak menghafal, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kepada orang lain? Dan inilah tujuan menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, yanwi al jahal an nafsi wa an ghairihi. Orang yang menuntut ilmu itu niatnya benar apabila dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi ingat, ini tujuan menuntut ilmu. Bukan cuma untuk kita paham, oh sudah paham. Gak perlu saya catat, gak perlu saya hafal. Yang penting saya sudah paham. Ingat, kita perlu menghafal, mencatat supaya kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Iya semakin baik kualitas yang kita hafalkan itu akan semakin memberikan pengaruh kepada orang lain yang kita sampaikan. Ya. Kalau kita cuma sampaikan ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Apa ayatnya, apa hadisnya? Saya lupa. Ya. Tapi ada. <laughs> ya. Itu nggak meyakinkan gitu. Nah ini baik. Fanatik mengagungkan pendapat ulama guru tertentu apakah juga termasuk syirik? Iya. Kalau pendapat itu bertentangan dengan syariat Allah, maka termasuk syirik. Syirik di dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan uh, ulama-ulama uh, ulama -ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Sahabat Ali bin Hatim yang mualaf mantan Nasrani berkata, "Ya Rasulullah, ketika beliau mendengarkan ayat ini beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta kami." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kalian pun ikut menghalalkan, atau sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalian pun ikut mengharamkan. Jadi apa yang Allah halalkan mereka haramkan, apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Kemudian kalian ikut. Kata beliau, iya, memang seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah peribadahan kepada mereka. Ya, itu sudah jelas guru kita berpendapat salah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah jelas salah, kita masih ikut. Sama saja kita menyekutukan Allah dengan guru kita tersebut. Iya. Dan bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Syirik kecil kalau sampai kita ikut saja Walaupun kita yakin itu yang haram masih tetap haram. Tapi kalau kita rubah keyakinan, maka itu syirik besar. Ya. Yang sudah jelas-jelas haram dalam Al-Quran dan Sunnah, karena guru kita bilang halal, kita katakan itu halal. Maka itu syirik besar. Iya. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Baik, ini berbahaya. Jadi kalau uh, guru kita salah, makanya jamaah sekalian, imam yang empat itu sangat keras sampai-sampai di antara mereka mengatakan haram bagi kalian mengambil pendapat kami. Sampai kalian cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu imam besar, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Pesannya seperti itu. Sampai ada yang sangat keras, haram kalian ambil pendapatku. Sampai kamu cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka menyadari bahwa diri mereka itu manusia biasa. Ya, Manusia biasa yang mungkin benar, mungkin salah. Kalau salah ya jangan diikuti. Kalau benar diikuti. Iya. Apalagi cuman guru-guru kita yang hidup sekarang. Ya. Digabungkan ilmu seluruh guru kita yang hidup sekarang, nggak akan menyamai satu imam yang empat. Iya. Imam yang empat saja berpesan demikian. Imam Syafi'i punya dua pendapat yang disebut dengan kaul qadim pendapat yang lama dan kaul jadid pendapat yang baru. Yang lama beliau ralat Iya, Nah ini. Kegiatan syukuran dengan hal-hal yang sarana dianggap pembawa kebaikan. Seperti air bunga, nasi berkat, dan lain-lain. Apakah termasuk syirik? Iya. Ini syirik di dalam tabarruk. Meyakini sesuatu bisa memberikan kebaikan atau berkah. Syirik di dalam tabarruk. Iya. Seperti kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Seperti dalam hadis Abu Waqid al laitsi radhiyallahu anhu tentang perjalanan Rasulullah SAW ke perang Hunain. Di perjalanan kaum muslimin melewati uh, sebuah pohon yang disebut dengan Datu Anwab. Pohon yang digantungkan senjata-senjata. Kenapa mereka gantungkan senjata di situ jemaah sekalian? Mereka ingin cari berkah dari pohon tersebut agar senjata mereka makin sakti. Mereka juga beribadah di sekitar pohon tersebut. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Cuma mereka mengharapkan pohon itu bisa berikan berkah. Maka ada sahabat yang ketika itu baru masuk Islam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat." Buatkanlah bagi kami pohon untuk digantungkan senjata-senjata sebagaimana yang mereka miliki. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sangat kaget dan beliau berkata, "Allahu akbar, innaha sunan." Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sesungguhnya itu adalah tradisi-tradisi umat terdahulu yang kafir kepada Allah. Demi Allah yang jiwaku ada ada, ada di tangannya, apa yang kalian katakan seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa alaihi salam yaitu Bani Israel kepada beliau. Apa jemaah sekalian kata kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan untuk disembah. Maksud mereka berhala sebagaimana yang mereka miliki. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang mencari berkah dari sebuah pohon sama dengan penyembah berhala. Kenapa jemaah sekalian? Yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah Tabaraka wa Taala. Kalau kita yakini selain Allah bisa memberikan berkah, berarti kita menyamakan Allah dengan selain Allah tersebut. Iya. Dan itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau kita yakini benda itulah yang memberikan berkah bukan Allah, maka itu syirik besar. Kalau kita yakini itu hanya sebab Allah yang memberikan keberkahan, maka itu syirik kecil. Bahayanya suatu dosa yang tidak diketahui bahwa itu dosa, contoh amalan-amalan yang bertentangan syariat. Apakah orang-orang yang ikut termasuk mendapat dosa besar sementara sebagian mereka tidak mengetahui bahwa itu dosa? Orang yang melakukan dosa karena tidak tahu itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena memang dia nggak mau belajar sama sekali. Dia nggak mau belajar. Iya. Maka ketika dia terjerumus dalam dosa akibat dia tidak mau menuntut ilmu, dia mendapatkan dosa dua kali, double. Pertama dosa nggak mau tahu dan dosa itu sendiri. Ya, jadi salah besar kalau ada yang mengatakan lebih baik nggak usah banyak tahu, ya, karena kalau banyak tahu terus nggak amalkan maka dosa semakin besar. Justru dosanya double, dosa nggak mau tahu dan dosa itu sendiri. Yang kedua, kalau dia sudah berusaha belajar, menuntut ilmu. Dia berusaha, hanya saja dia belum tahu kalau itu salah, ilmunya belum sampai di situ. Kemudian dia terjerumus dalam dosa tersebut, maka mudah-mudahan seperti ini termasuk orang yang Allah akan ampuni. Allah beri uzur, berikan pemaafan. Iya. Karena bukan dia nggak mau tahu, dia sudah berusaha cari tahu tapi belum sampai ilmunya. Nah, orang seperti ini kalau dia sudah tahu, mestinya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua rincian yang disebutkan para ulama tentang orang yang belum tahu. Baik, barangkali demikian wallahu alam. Demokrasi dalam artian dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Misalkan hukum yang mereka ciptakan, hukum yang mereka ada-adakan, buat sendiri oleh rakyat, rakyat yang menjalankan, maka itu sudah jelas syirik. Sudah jelas kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Artinya kalau masyarakat menciptakan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, asal sepakat aja mayoritas, maka itu sudah jelas kesyirikan. Ya. Tetapi ulama menjelaskan pada asalnya itu adalah syirik kecil. Ini ya, dalam masalah hukum. Dia akan menjadi syirik besar apabila mereka melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, mereka anggap hukum buatan mereka sama rata dengan syariat Islam. Maka mereka kufur, murtad keluar dari Islam. Yang kedua, yang lebih parah lagi, mereka anggap hukum buatan mereka lebih baik daripada hukum Islam. Itu lebih parah lagi. Yang ketiga adalah apabila mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Al-Qur'an sudah mengatakan khamar itu haram. Tapi suara mayoritas mengatakan itu bagus, boleh dilegalkan di negeri kita. Maka dua keadaan kalau mereka melakukan itu atas dasar yang halal itu mereka sudah yakini jadi haram, maka mereka kafir. Tapi selama mereka yakin itu haram, cuma dia punya alasan uh, supaya dapat masukan keuangan, maka ini dosa besar tidak sampai kufur. Jadi bedakan, bedakan. Dan khawarij nggak punya cara membedakan seperti ini. Asal lihat orang berhukum dengan selain hukum Allah langsung mereka kafirkan semuanya. Ya. Adapun para sahabat tidak seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Itu adalah kufrun duna kufrin. Kufur asgar. Kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali dia melakukan satu dari tiga perkara tersebut. Ya, jadi antum bedakan. Ada sebuah pemerintahan. Dia mengatakan di negeri saya khamar halal. Walaupun dia sudah tahu Al-Qur'an mengharamkan, tapi dia bilang halal, maka dia kafir. Dia melakukan kekafiran. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Ya kan? Kalau dia mengambil hak itu, berarti dia menyekutukan Allah. Dia menyamaratakan dirinya dengan Allah. Tapi kalau dia katakan, saya tahu sebenarnya khamar ini haram. Saya pun yakin haram. Cuman mau bagaimana lagi kalau saya nggak legalkan nanti saya didemo. Iya. Nah, ini takut kepada manusia nggak takut kepada Allah. Ya. Ini termasuk dosa besar. Karena alasan duniawi. Jadi bedakan ya antara dia menghalalkan yang haram dan dia melegalkan tapi meyakini itu tetap haram. Hanya alasannya apa? bisnis, ekonomi, pajak dan lain sebagainya. Itu dosa besar tapi tidak sampai pada kesyirikan. Ya, ini sebetulnya pembahasan penting untuk mengenal penyimpangan uh, gerakan khawarij, kelompok khawarij yang yang banyak melakukan aksi-aksi teror. Itu kesalahannya pangkalnya dari sini, dari permasalahan tauhid. Ya, makanya jemaah sekalian ini bagus diketahui, terutama bagi uh, pemerintah atau dari aparat ya ada bapak kita dari TNI atau dari poli kepolisian. Itu akar penyimpangannya mereka dari tauhid. Ini yang harus dibersihkan dari apa? Dari awal. Kalau cuma sekedar menangkap orangnya, pemikirannya masih tetap ada dan bahkan tersebar di internet mana-mana, maka akan terus bermunculan aksi-aksi teror dengan pelaku-pelaku yang baru. Iya. Ya, harus diberantas dari akar pemikirannya. Nah, akar pemikirannya itu dia tidak memahami tauhid dengan benar, akidah dengan benar menurut uh, eh, ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pengkafiran itu pengumuman itu nanti setelah ada yang pertama ini. Ya, mereka tidak pahami tauhid dengan benar, kemudian muncul pengkafiran, setelah pengkafiran baru pengumuman. Ya, itu hanya akibat daripada kerusakan akidah mereka lalu muncul aksi-aksi terorisme. Ini yang harus dibersihkan dan itu yang ditempuh oleh uh, seperti Saudi Arabia. Ya, jadi mereka tidak sekedar memenjarakan, mereka berikan pemahaman kepada mereka, perbaiki akidah mereka, tauhid mereka.